Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral mustami'in, para pendengar, para pemirsa rahimakumullah. Berikut ini adalah halaqah atau sesi yang ke-35 dari pembahasan kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna'i wa Ta'ifatun min Nasaihil Atiba Fiqih tarbiyah atau pendidikan anak dan e, nasihat atau sebagian nasihat para dokter dalam masalah ini karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Berikutnya kita bahas satu subjudul hadithu Ya Aba Umair ma fa'alan nughair wa ba'du ma fihi min fawaid ya hadis yang berbunyi tentang ya Abu Umair wahai Abu Umair ma fa'alan Nughair apa yang dilakukan oleh Nughair Nughair adalah nama burung kecil yang dimainkan oleh Abu Umair ya sahabat yang kecil ini ini dalam kitab pada halaman 68 ya di sini bisa kita lihat bagaimana e, candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada anak kecil ya sahabat yang masih kecil pada saat itu dan pertanyaan beliau kepada anak kecil tersebut yang sedang bermain-main burung ya ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir Nabi sallallahu pernah ya bermain-main bersama kami sampai-sampai juga bertanya kepada saudaraku yang masih kecil dengan pertanyaan ya Aba Umair ma fa'lan Nuhair wahai Abu Umair apa yang dilakukan oleh An-Nughair. An-Nughair adalah burung kecil itu tadi ya, ta'irun sagir. Dalam riwayat Ahmad, yakni burung itu memang akhirnya ya karena mati ya sehingga terlihat Abu Umair ini sedih maka Nabi mencandainya dulu sampai akhirnya Nabi bertanya pada satu pertanyaan yang tadi disebutkan dalam hadis ya Aba Umair, "Ma fa'alan Nughair?" Dari sini para ulama memberikan banyak kesimpulan ya atau beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, faidah ilmiah dan faidah fikhiyah yang syar'i dari hadis ini ada cukup banyak di antaranya ya bolehnya memberikan kunyah kepada anak kecil kunyah itu kalau laki-laki depannya abu ya, kalau perempuan ummu ya. Nah ini ternyata anak kecil pun sudah dipanggil oleh Nabi SAW Abu Umair. Nabi berkata, Ya Aba Umair, ma fa'alan nugair. Jadi ini boleh, walaupun masih kecil. Ya Abu Fulan, Abu Fulan, kita biasakan pemberian kunyah itu kepada anak kecil, maka ini tidak masalah. Di antara faedah yang berikutnya yang kedua adalah bolehnya mencandai anak kecil dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini hukumnya sunnah bukan hanya sekedar rukhsah yaitu terkhusus anak kecil yang belum tamyiz ya belum e, mumayyiz supaya senang ya supaya dia kembali tertawa dan tidak sedih begitu kemudian yang ketiga bolehnya atalatuf yaitu ya berlemah lembut bisa di kana au kabiran ya, dengan teman kita baik itu masih kecil ataupun sudah besar dan juga menghiburnya membuatnya senang ini tidak masalah karena Nabi tadi disebutkan dalam uh, lafaz dalam Musnad Imam Ahmad Nabi yumazihuhu yaitu mencandainya terus. Kemudian di antara faedah yang berikutnya yang ketiga adalah jawazu la'bis saghiri bit tair. Bolehnya anak kecil bermain-main dengan seekor burung dan bolehnya orang tuanya meninggalkan anaknya yang masih kecil tersebut untuk bermain dengan sesuatu yang dibolehkan secara syar'i ya tentunya diberikan pengarahan pendidikan ya kalau diberi mainan makhluk hidup seperti itu ya jangan disakiti ya jangan didolimi dan sebagaimana juga ulama memberikan satu kesimpulan bolehnya memelihara burung dalam sangkar selama dipelihara dengan baik dan benar ya diberi makan diurus ya sehingga tidak terdolimi dan tidak tersakiti hewan tersebut Kemudian di antara faedah yang berikutnya, yang kelima yaitu mukhatabatul atfal ala qadri uqulihim. Ya, kita ketika bermain-main dengan anak kecil kita sesuaikan ya sebagaimana subbahasan yang uh, sesi yang sebelumnya ya, kita sesuaikan dengan kadar uh, otak dan pemikiran mereka. Sehingga jangan diajak bicara dengan satu pembicaraan atau pembahasan yang masih di luar jangkauan pemikiran mereka. Itulah para pendengar rahimakumullah ya semoga bermanfaat wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh